Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika, artinya mereka itu, huruf dua-dua isyarah. Dalika dalikum madalikum tilka tilkum matilkum artinya itu Dalika dalikum madalikum tilka tilkum matilkum artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Ala artinya di atas huruf satu bijari ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga demi Huda bukan huruf pasti lainnya min artinya dari huruf satu bijari. Bi dengan K seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari dari hatta sehingga bitawa demi Rabbihim Rabbi bukan huruf pasti lainnya him artinya mereka lelaki. Huruf Domir 25 Uhi dia lelaki, Humahima mereka berdua, humhim mereka lelaki, hadiah wanita, Humahima mereka berdua, nama mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Ki kamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Wa ulaika Wa artinya dan huruf 13 al-atfu wa dan au atau fa maka am atau shalalalala amma ada pun summa kemudian shalalalala bal bahkan hat hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya ulaika mereka itu huruf dua-dua isyarah Dalika dalikum madalikum tilka tilkum ma tilkum artinya itu Dalika dalikum madalikum tilka tilkum ma tilkum artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Hum artinya mereka lelaki. huruf 24 Huwa huma hum artinya dia Huwa untuk lelaki satu Huma untuk lelaki dua Hum untuk mereka lelaki Iya huma Huna artinya dia, hia untuk wanita satu, huma untuk wanita dua, huna untuk mereka wanita anta antuma artinya kamu anta untuk lelaki satu antuma lelaki dua antum untuk kalian lelaki anti antuma artinya kamu anti untuk wanita satu Antuma wanita dua Antuna untuk kalian wanita Anna artinya saya Nahnu itu kami semua Cukup itu saja domir dan artinya Cukup itu saja domir dan artinya al-muflihun, bukan huruf pasti lainnya.